السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ابنه ورسوله أما بعد Sahabat Rasid Rahimani wa Rahimakumullah Dalam program Islam Sempurna di pagi hari ini kita akan mendengar bersama perkara-perkara penting yang diatur oleh Islam terkait dengan adab-adab safar, adab-adab ketika seorang muslim berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Islam yang sempurna telah mengatur seluruh bidang kehidupan dan itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan insan dan mengetahui perkara-perkara apa yang mereka butuhkan sehingga adab-adab ini semua untuk memberikan kebaikan bagi seorang insan, seorang muslim ketika safar atau beberapa hal yang terkait dengan safar atau bepergian. Sahabat Rasul rahimani wa rahimakumullah tidak pernah lepas seorang insan untuk melakukan suatu safar. Naam, setiap orang pasti pernah melakukan bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu negeri ke negeri yang lain. Di sini akan ada beberapa adab yang terkait pertama adab seorang yaitu seorang muslim sebelum bersafar dan adab seorang muslim ketika dalam safarnya dan juga adab yaitu ketika muslim akan kembali dari safarnya yang ini akan menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala sesuatu dalam syariatnya dan syariatnya adalah syariat yang sempurna syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna yang telah menghapus dari hukum-hukum syariat yang dibawa oleh para nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Kita masuk dalam pembahasan pertama yaitu adab safar yang harus dilaksanakan seorang muslim sebelum melaksanakan safarnya yaitu hendaknya sebagaimana amalan-amalan yang lain baik safar itu karena urusan dunia ataupun agama maka hendaknya dia memiliki niat yang solihah niat yang baik niat yang lurus dalam safarnya itu jika naam dia niatkan safarnya untuk satu amalan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala. Yang berikutnya, hendaklah ketika safar itu bepergian itu bukan dalam rangka melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak dalam rangka melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik dalam urusan dunia ataupun urusan yang lainnya. yaitu hendaknya dia milih di sini tempat-tempat yang akan dia kunjungi mana tempat yang baik untuk dikunjungi untuk dia bepergian ke sana janganlah dia mendatangi tempat yang di dalamnya ada kesyirikan menyembah kuburan misalkan atau mencari naam barokah dari eh, tempat-tempat yang katanya adalah tempat yang suci namun itu ternyata di dalamnya dilaksanakan perkara-perkara kesyirikan dan keharaman maka hendaknya seorang muslim menjauhi dari mendatangi tempat-tempat yang demikian. Sehingga di sini diatur kepada kita diberikan bimbingan untuk tidak melakukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana adab yang pertama hendaknya safar itu dalam rangka untuk suatu ketaatan, untuk suatu niat yang baik yang lurus, baik safarnya itu enam safar yang jauh ataupun safar yang masih hitungan jaraknya dekat. Sehingga segala perjalanan, safar, bepergian yang naam mengantarkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut berada dalam satu ancaman bahaya dan naam akan mendapatkan dosa jika melaksanakan apa yang dia inginkan. Hendaknya dia menentukan kemana dia bepergian dan hendaklah dia seorang muslim jika ingin bepergian memilih tempat-tempat yang di sana akan menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum safar jika seorang muslim ragu untuk melakukan suatu safar, maka hendaknya dia melakukan salat istikharah. Nah, melakukan salat istikharah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatul istikharah, salat istikharah adalah salat untuk minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim ragu dalam suatu perkara, bukan hanya terkait dengan pernikahan misalkan ragu dengan calonnya kemudian dia istikharah. tidak demikian. Istikharah ini sifatnya umum dalam hal apapun seorang jika ragu dia minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini ketika dia ingin safar bepergian jika dia merasakan satu keraguan untuk berangkat karena ada beberapa pertimbangan misalkan maka hendaknya dia minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat istikharah kemudian dia melihat kepada tanda-tanda yang Allah tunjukkan pada dirinya ketenangan yang mana yang lebih dia condong yang Allah tunjukkan maka itu yang dilaksanakan jika dia ingin e, tenang untuk berangkat safar maka dia lanjutkan safarnya jika tidak maka mungkin ada urusan lain yang harus dia lakukan yang dia lebih tenang untuk melaksanakannya sehingga inilah seorang mukmin seorang muslim e, akan memberikan ketenangan jika dia meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya dan hal dalam hal ini terkait ketika akan safar. Ketika akan safar, maka hendaknya dia me, jika ragu apakah, apakah pergi atau tidak istikharah. Istikharah e, karena itu akan memberikan kebaikan kepadanya. Dan hendaknya seorang muslim juga e, jika akan safar terlebih jika safarnya itu safar yang jauh yang akan naam dia tempuh dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh yang mungkin akan banyak bahaya dan seterusnya yang dia hadapi dalam perjalanannya tersebut hendaknya dia melepaskan diri dari tanggungan-tanggungan terkait dengan hak-hak manusia misalkan ada pinjaman, hutang atau naam apapun yang sifatnya tanggungan pekerjaan, amanah hendaknya dia tunaikan sebelum dia melakukan safarnya. Naam safar-safar atau bepergian yang jaraknya jauh dan akan naam memakan waktu yang panjang yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang muslim menjaga dirinya untuk menjalankan atau menunaikan amanat-amanat yang dibebankan kepadanya sebelum dia melakukan safar Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah telah merintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Sehingga jika kita lihat perjalanan hidup Rasulullah SAW, Sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah SAW akan uh, hijrah ke kota Madinah, itu adalah perjalanan yang jauh dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu yang dekat, maka Rasulullah SAW meminta bantuan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang diamanahkan kepada Rasulullah kepada pemiliknya karena Rasulullah walaupun dimusuhi oleh orang-orang musyrikin Quraisy namun mereka tidak bisa mengingkari bahwa Rasulullah adalah amin naam orang yang amanah sehingga banyak dari orang-orang musyrikin Quraisy yang masih tetap menyimpankan e, menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah naam untuk dijaga sehingga ketika Rasulullah akan berangkat menuju hijrah ke kota Madinah dan beliau melihat itu adalah perjalanan yang jauh dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu yang dekat, maka Rasulullah menunaikan hak-hak eh, orang-orang yang terkait dengan kewajiban beliau melepaskan tanggungan dari amanah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini kita mengambil hikmah bahwasanya hendaknya seorang muslim apabila memiliki amanah, memiliki suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya hendaknya dia melaksanakan dulu amanah dan kewajiban tersebut sebelum dia melakukan safar yang jauh. Yang berikutnya dari adab-adab seorang muslim dalam menempuh perjalanan yaitu jika dia masih memiliki kedua orang tua hendaknya dia meminta izin meminta izin kepada kedua orang tuanya bahwasanya dia akan melakukan suatu safar bepergian ke suatu tempat dalam uh, suatu urusan 6 nah, karena ini dalam rangka untuk naam mencari keriduan dari keduanya yang semoga dengan itu akan memberikan barokah dalam perjalanannya naam dia kabarkan bahwasanya dia akan melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat dalam suatu urusan dan naam dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Seperti itu pula eh, seorang laki-laki ataupun dalam yang hal yang lainnya seorang istri jika ingin keluar naam maka hendaknya dia minta izin kepada suaminya dan keluarnya seorang istri atau seorang wanita itu dipersyaratkan untuk memiliki mahram, untuk memiliki mahram. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مهره من منها tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar dengan jarak sehari dan semalam kecuali bersamanya ada yang mahram bersamanya. Nah, orang yang menjadi mahramnya. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita apabila ingin safar, yaitu dia harus memiliki mahram. Dan betapa banyak kejahatan dan kriminalitas, bahkan perbuatan yang merusak kehormatan wanita akibat wanita tersebut safar bersendirian. Safar bersendirian, naam, akhirnya mendapatkan suatu kejelekan, dirusak kehormatannya. Nah, bahkan walaupun itu dalam kota dulu belum sampai batas safar, jika perjalanan itu naam atau di perjalanan dia keluar dari rumah itu mengundang atau mengandung banyak bahaya, hendaknya dia keluar bersama mahramnya lihatlah berbagai kasus perusakan kehormatan wanita akibat perkara ini. Akibat perkara ini yaitu bepergiannya wanita-wanita tanpa ada mahram, tanpa ada mahram. Jika kita lihat di berbagai berita, naam ternyata sumbernya adalah ini, yaitu seorang wanita bepergian tanpa mahram. Seorang wanita bepergian dengan mahram itu akan melindungi dirinya dan akan memberikan ketenangan padanya, memenuhi kebutuhannya dan membuat orang segan untuk mendekatinya karena tahu ada seorang naam mahram laki-laki yang mampu untuk melindunginya sehingga ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seorang wanita. Sehingga demikian. Dan berikutnya dari adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum berangkat bepergian hendaknya dia memberikan suatu wasiat memberikan suatu wasiat kepada yang dia tinggalkan jika dia sudah berkeluarga seorang suami misalkan memberikan wasiat kepada istrinya atau kepada anak-anaknya yaitu kepada keluarganya dia memberikan wasiat Rasulullah SAW telah mengatakan kumri muslim lahu syai'un yusifi yabi'tu lailatan illa wa wasiatu maktubatun indah Naam adalah bahwasanya hak dari seorang muslim yang dia memiliki e, eh, suatu wasiat untuk dia tidak naam e, eh, mening, e, eh, melewati dua malam kecuali naam dia telah memiliki wasiat di sisinya artinya seorang muslim itu hendaknya memiliki wasiat siapapun siapapun dalam hal akan bepergian ataupun tidak maka hendaknya dia memiliki wasiat memiliki wasiat karena seorang tidak tahu kapan datangnya kematian datang kapan datangnya kematian sehingga seorang muslim hendaknya memiliki wasiat nah dan ini hadis tersebut tadi terkait dengan seorang muslim dalam keadaan ketika dia dalam mukim ketika mukim diberikan naam e, bimbingan untuk dia memberikan wasiat kepada keluarganya maka lebih utama lagi ketika akan melakukan safar yang di safar itu banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan yang sering bahkan mengancam nyawa seseorang sehingga bersemangat seorang ya, ketika ingin bepergian meninggalkan suatu wasiat meninggalkan suatu wasiat naam wasiat dasar di sini yaitu hal-hal yang dia inginkan dari keluarganya, kebaikan-kebaikan apa yang dia inginkan kepada keluarganya, atau hal-hal apa yang dia nasihatkan kepada keluarganya. Sehingga dengan demikian e, ketika dia pergi dia telah meninggalkan suatu nasihat, suatu wasiat yang baik kepada keluarganya. Dan juga jika seorang ingin safar, jika seorang laki-laki ingin safar meninggalkan keluarganya, hendaknya dia memberikan uh, mencari seseorang yang bisa membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk belanja misalkan atau yang lain-lainnya dan itu adalah orang yang terpercaya dalam agamanya orang yang terpercaya eh, agamanya dan akalnya dan itu ber, e, dari orang-orang terdekatnya yaitu kerabat ataupun yang selainnya yang dia percaya agamanya sehingga janganlah meninggalkan keluarga kita begitu saja tanpa ada yang mengurus urusan mereka dan juga tidak ada yang naam membantu urusan-urusan mereka sehingga akan menyulitkan keadaan keluarga yang ditinggalkan sehingga harus ada naam perencanaan untuk memberikan wakil atau seorang yang bisa membantu urusan keluarga yang ditinggalkan dan yang paling utama adalah kerabat-kerabat yang dekat yang terpercaya agamanya. Nah, yang terpercaya agamanya. Karena tidak mesti seorang kerabat kemudian dia baik. Terkadang ada yang memiliki sifat yang tidak terpercaya dan bahkan bisa membahayakan keluarganya. Sehingga dia pilihlah seorang yang terpercaya agamanya untuk menjaga keluarganya selama dia safar yang itu akan memberikan ketenangan kepadanya dan juga ketenangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan berikutnya, sebelum berangkat seorang muslim hendaknya memberikan bekal kepada keluarganya dari nafkah, nafkah, naam yang cukup sehingga mereka bisa dalam keadaan baik ketika dia tinggalkan kebutuhan-kebutuhan mereka tidak ada yang terabaikan sehingga berikanlah bekal yang cukup bagi keluarga ketika akan dia akan safar. Dan juga di Naam dibimbingkan kepada kita jika ingin safar untuk berbekal dari harta yang halal. Naam berbekal untuk safar dengan harta yang halal. Ini penting karena sebagian orang karena butuh safar dia melakukan apapun mencari harta yang haram misalkan untuk safar. Naam ini sehingga Eh, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa maka berbekallah kalian ketika akan safar karena sungguhnya sebaik-baik enam dan sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa sebaik bekal adalah takwa sehingga di sini berbekallah dengan dari harta yang halal untuk melakukan safar yang dengannya seorang memiliki modal untuk mencapai apa yang dia inginkan dari sesuatu yang halal dan itu akan menjadi sebab Allah mudahkan segala urusannya di dalam naam perjalanannya dan berikutnya yaitu seorang muslim ketika akan safar hendaknya dia mengambil bekal yang cukup dia harus memperhitungkan kira-kira berapa e, eh, kebutuhan untuk menempuh perjalanan dari awal sampai kepulangannya. Janganlah sampai terputus naam e, bekalnya sehingga itu akan menyulitkan dia ketika akan kembali bahkan mungkin bisa membuat dia naam e, mengalami kesulitan dan kesusahan dalam safarnya. Dan bahkan sebagian orang e, menjadi seperti peminta-minta ketika dia safar ini juga tidak baik sehingga seorang mukmin seorang mukmin tidak merendahkan dirinya dengan safar dengan bekal apa adanya tanpa ada persiapan untuk naam menghitung berapa kebutuhannya selama safar dari awal sampai kembalinya ke negerinya yang berikutnya jika ingin safar jika dia butuh kepada teman maka pilihlah teman yang baik, teman yang solih yang akan saling mengingatkan satu dengan yang lain di atas ketakwaan dan untuk saling mencegah dari perbuatan mungkar. Karena safar, naam di suatu tempat di negeri yang eh, orang-orang tidak banyak mengenalnya, ini syaitan lebih mudah untuk menggoda. Syaitan lebih mudah untuk menggoda dengan mengatakan bahwasanya apa? Tidak ada yang mengenalmu sehingga akhirnya orang ini mudah untuk melakukan keharaman. Kita lihat di berbagai tempat yang di sana banyak pendatang, banyak pendatang. Ini sering terjadi kasus-kasus naam keharoman, keharaman baik minum-minuman keras ataupun boleh seperti perzinahan ini akibat ini. Secara psikologis mereka merasa tidak di daerahnya yang banyak orang yang mengenalnya sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang mungkin di daerahnya mereka malu untuk melakukannya namun di tempat yang lain yang mereka safar di sana e, maka mereka lebih mudah karena merasa tidak malu ketika melihat orang-orang di sekitarnya kebanyakan tidak mengenal dirinya. Sehingga e, ketika safar pilihlah untuk naam memilih teman yang baik, itu memilih teman yang salih jika menempuh satu perjalanan. Naam. Dan Rasulullah SAW telah melarang dari bepergian bersendirian jika mungkin untuk safar naam e, bersama teman maka itu yang lebih disukai karena syaitan itu akan lebih jauh dari seorang yang safar di, dengan ada teman daripada dia bersendirian sehingga hendaknya jika mungkin bagi dia untuk membawa teman safar itu maka lebih baik itu lebih baik baginya Dan berikutnya dari ada seorang muslim ketika akan safar dia mengucapkan naam e, salam perpisahan kepada keluarga dan kerabat dekat terlebih jika itu adalah perjalanan yang jauh naam hendaknya dia memberikan kabar kepada keluarganya sekalian pamitan untuk melakukan suatu safar naam sehingga naam bisa e, saling memahami tentang keadaan keluarga yang ditinggalkan. Nah, ataupun bisa mengetahui keadaannya, misalkan eh, kepada orang tua atau kerabat yang biasa dia kunjungi, kalau tidak hadir, biasanya datang, bisa tahu oh ternyata sedang safar, sedang dalam satu perjalanan, sedang bepergian. Nah, Dan jika dalam satu perjalanan ini kita mulai masuk ke dalam adat-adat yang terkait dengan naam uh, adab-adab seorang muslim ketika dalam safarnya. Kalau tadi masih ketika akan safar, ini kita akan masuk dalam ketika safarnya. Jika dalam perjalanan itu uh, lebih dari satu orang, ada dua atau tiga orang atau lebih, maka hendaknya milih salah satu dari mereka untuk menjadi imam, menjadi amir, amir safar namanya, yaitu pimpinan dalam safar yang akan mengatur perjalanan mereka. Nah, yang dia akan memberikan pertimbangan paling utama apa yang akan mereka lakukan, misalkan kapan mereka sholat, kapan mereka makan, kapan mereka berhenti, kapan mereka jalan. Ini adalah naam eh, bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda idza kharaja satu fi safarin falyu'maru na'am ahaduhum atau fal falyu'ammiru ahadahum maka hendaknya apabila tiga orang na'am keluar dalam satu safar maka hendaknya mereka memilih seorang amir dari salah seorang mereka dan hendaknya pimpinan yang dipilih inilah yang paling afdol paling utama yaitu dari sisi agamanya dan dari sisi akalnya dari sisi agama dan dari sisi akalnya dan yang paling lemah lembut paling naam hati-hati dan teliti ini yang dipilih untuk menjadi amir sehingga dengan sifat-sifat ini semoga mereka akan diarahkan kepada kebaikan dalam perjalanannya dan hendaknya memiliki pengetahuan yang paling tinggi paling banyak ter terkait apa yang akan mereka tempuh selama perjalanan. Nah, jika demikian maka semoga akan menjadi baik perjalanan mereka. Dan juga dalam perjalanan ini jika ada amir yang ditunjuk maka hendaknya menaati amir tersebut. Nah, menaati amir tersebut dalam perkara-perkara kebaikan tidak dalam perkara kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam perkara bermaksiat kepada Allah, tidak lain ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Sehingga dalam perjalanan jika diarahkan kepada kebaikan, maka ikutilah amir, taati amir tersebut karena itu akan menjadikan suatu eh, perjalanan menjadi nyaman. Adapun eh, suatu perjalanan yang disertai rombongan tanpa ada amir ini biasanya nanti sering terjadi kegaduhan. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, tidak ada yang dijadikan rujukan, maka itu akan memunculkan syaitan, membuat tahrish, memecah belah uh, kenyamanan yang ada di rombongan perjalanan tersebut. Sehingga pilihlah seorang ketua yang atau pimpinan atau amir namanya amir safar, amir dalam perjalanan yang akan naam memberikan e, instruksi, petunjuk dan arahan apa yang mereka lakukan dan apabila, apabila itu dalam hal-hal kebaikan ditaati dan jika itu dalam hal kejelekan maka ditinggalkan dan tidak boleh untuk dilakukan bahkan hendaknya dia menasihati pimpinannya tersebut dan jika dalam perjalanan eh, bersama dengan rombongan e, hendaknya dia jika melihat satu perkara yang uh, boleh uh, dilihat baik untuk dilakukan hendaknya dia bermusyawarah kepada amirnya tadi kepada pimpinannya. 6. Dia sampaikan bagaimana kalau kita berhenti di sini misalkan kita makan dulu atau kita sholat dulu atau apapun itu jika uh, itu suatu kebaikan dia lihat dan butuh untuk dilakukan dari rombongan dalam perjalanan maka hendaknya dia sampaikan. Dan eh, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkan bahwa saya musyawarah, saling berbagi pendapat ini adalah enam sifat-sifat dari orang mukmin wa amruhum syura bainahum dan urusan mereka atau perkara mereka adalah syura yaitu musyawarah di antara mereka yaitu saling bertukar pendapat untuk mencari yang terbaik untuk mencari yang terbaik dari apa yang akan mereka tempuh dalam perjalanan atau apa yang sedang mereka hadapi dalam perjalanannya sehingga bertukar pendapat untuk mencari kebaikan ini adalah suatu kebaikan pula. Dan hendaknya e, ketua rombongan atau amir ini memiliki sifat lembut kepada e, yang dia pimpin dalam safarnya, janganlah membuat mereka kesulitan dan menjadikan mereka tidak mampu. Nah, sudah orang kelaparan, misalkan dia masih memaksakan untuk berjalan, menempuh perjalanan, naam, e, maka ini bisa memberatkan rombongan. Atau e, jika supir misalkan supirnya kelihatan lelah hendaknya dia juga memilih agar istirahat karena jika memaksakan terus berjalan ini bisa menyebabkan kecelakaan dan betapa banyak kecelakaan akibat enam kecelakaan lalu lintas akibat ini perkara mengantuk yang bukan hanya membahayakan dirinya bahkan sering membahayakan orang lain yang itu bisa uh, dia terkena diat yaitu membayar denda jika menabrak orang lain akibat ngantuk misalkan atau mencelakakan orang yang dia bawa supir ini sudah ngantuk memaksakan diri naam tidak mau gantian misalkan dengan orang lain untuk menyupiri kendaraan mengemudikan kendaraan ini dia bisa terkena naam diet, yaitu akibat kelalaiannya dia mencelakakan baik orang yang di luar mobilnya yaitu orang lain ataupun yang di dalam rombongannya jika terjadi sesuatu maka yang bertanggung jawab adalah supir naam jika dia sudah tahu dirinya ngantuk misalkan namun masih memaksakan diri sehingga perkara ini hendaknya dipahami dan diketahui oleh seorang muslim jika dia naam memimpin suatu perjalanan hendaknya dia memimpin dengan lemah lembut dan dia melihat kondisi semua yang ada di sana jika lapar maka hendaknya mereka berhenti dahulu makan dahulu jika ngantuk supirnya diminta berhenti dahulu atau bergantian dengan yang lain dia berhak untuk mengatur rombongan tersebut sehingga e, keselamatan dari seluruh rombongan dalam safarnya akan terjaga ini adalah tugas dari amir pimpinan ketua rombongan dalam safar dan satu bimbingan dari Rasulullah SAW ketika akan safar yaitu e, memilih hari Kamis karena kebanyakan Rasulullah SAW yaitu naam dengan dalam hadis Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari laqallama kana Rasulullah falam yakhruju ila kharaja fi safar illa yaumul khamis maksudnya apa e, Rasulullah SAW ketika keluar untuk safar kebanyakannya itu adalah pada hari Kamis dan perjalanan Rasulullah SAW pada saat itu kebanyakannya yaitu untuk dalam rangka jihad fisabilillah itu adalah perjalanan Rasulullah SAW. Namun para sahabat juga sebagian enam mengikuti apa yang uh, atau kita katakan enam eh, uh, dari sebagian yaitu, tidak demikian yaitu bahwasanya para sahabat mencoba untuk uh, mengikuti apa yang dibimbingkan Rasulullah SAW ini. Di antaranya sebagaimana Abu Ayyub Al Ansari diketahui ketika melihat Rasulullah memilih hari Kamis dalam perjalanannya beliau juga demikian e, memulai perjalanannya pada hari Kamis yaitu untuk <clears throat> perjalanan bisnisnya, perdagangannya, tijarah dan disebutkan bahwasanya karena taasi mengikuti Rasulullah SAW ini maka dia mendapatkan keuntungan yang banyak dalam perjalanannya tersebut. Ini adalah sunnah yang barokah. Namun apabila seorang e, dalam satu hajat yang besar untuk e, safar di selain hari Kamis maka itu tidak mengapa. Namun jika e, dia bisa memilih maka memilih pada hari Kamis untuk menempuh suatu perjalanan ini adalah mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ketika safar hendaknya pada waktu yang naam segera yaitu di pagi hari jika uh, dia mampu karena uh, pada pagi biasanya naam keadaan tubuh lebih segar naam lebih segar dan akan memberikan kesemangatan dalam perjalanan Rasulullah SAW telah bersabda, allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barakah kepada umatku fi bukuriha, yaitu di awal waktu hari, yaitu di pagi hari, di awal waktu. Nah, dan Rasulullah SAW dahulu, wa kana idha ba'atha syariyatan au jaishan, ba'athahum min awalin nahar. Rasulullah SAW dahulu apabila mengutus satu pasukan, beliau mengutus pasukan itu di awal siang sehingga ini juga termasuk dari bimbingan untuk eh, safar yaitu di pagi hari di awal waktu yang pada saat itu badan masih segar pikiran masih fresh sehingga e, semoga dengannya dia akan nyaman dalam perjalanannya dan berikutnya yaitu memilih kendaraan yang baik yang sesuai dengan e, apa yang akan dia tempuh dalam perjalanannya. E, terkhusus dia harus memikirkan e, bahwasanya jika dia dengan angkutan umum berangkat dengan angkutan umum, dia pilih e, kendaraan-kendaraan angkutan umum yang memperhatikan sholat, e, memperhatikan e, kapan waktu-waktu sholat. Nah, sehingga juga dia memilih e, jenis angkutan umum yang mana yang sesuai dengan dirinya yang itu tidak membuat dia sulit untuk menunaikan sholat-sholat yang diwajibkan kepadanya selama sehari semalam yaitu sholat lima waktu dan ketika keluar dari rumah hendaknya dia membaca zikir-zikir yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW seperti Bismillahirrahmanirrahim wa la wa la quwata illa billah Naam, ini adalah salah satu bimbingan ketika keluar. Naam. Kata Allah, "Ma ini a'udzubika an udil au udal au udil au uzal au ulim au udlam au ujhal au ujhalu alayya." Ini juga di antara zikir-zikir yang disunnahkan disyariatkan kepada kita untuk membacanya dan itu dalam rangka untuk menjaga orang yang mengucapkan zikir tersebut dan memberikan keselamatan dari kejelekan manusia dan jin ataupun yang lainnya ketika dalam safarnya. Dan juga hendaknya ketika dia menaiki kendaraannya untuk membaca zikir-zikir ketika naik kendaraan. Naam. Seperti alhamdulillah subhanallahi sekarang hada wa kunnah mukminin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Naam. Rabbi ini dalam nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah di antara doa-doa ketika e, naik ke dalam kendaraan. Dan ini sama seperti yang sebelumnya, semua dalam rangka untuk keselamatan dan kebaikan bagi orang yang safar tersebut. Sehingga dia berbekal dengan bekal doa kepada kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dan dia telah mohon perlindungan kepada zat yang maha mampu untuk melindungi dirinya dan juga uh, dia baca doa-doa safar yang dibimbingkan eh, uh, oleh Rasulullah SAW dan juga uh, hendaknya dia memperbanyak doa ketika safar memperbanyak doa ketika safar karena salah satu sebab terkabulnya doa yaitu adalah di waktu safar sehingga jangan dia gunakan waktu safar untuk melamun atau hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat namun hendaknya dia memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah e, bersabda, "Salatu da'atin mustajabatin." Naam, la syakka fihi da'watul walid ala waladihi wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Tiga doa yang dikabulkan dan tidak keraguan dalamnya, yaitu dalam pengabulannya, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa dari orang yang musafir dan doa yang orang yang dizalimi. Ini adalah sehingga seorang yang safar itu adalah e, waktu-waktu e, dikabulkannya doa sehingga dia berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika safar jika dalam rombongan hendaknya memiliki e, sifat ta'awun saling tolong menolong antara musafirin eh, antara orang-orang yang safar dalam perjalanannya dan mengambil istirahat itu ada juga adab sebagaimana yang telah lewat kita singgung sedikit yaitu ini eh, adab yang lain yaitu untuk istirahat di pertengahan safar agar naam eh, dirinya memberikan hak kepada badannya naam memberikan hak kepada badannya karena badan memiliki batas kekuatan janganlah dipaksakan hendaknya jika merasakan suatu kelelahan yang e, jika dia paksakan bisa membahayakan maka hendaknya dia beristirahat dan jika dia turun di suatu tempat yaitu singgah di suatu tempat maka hendaknya dia juga membaca dikir-dikir yang dituntunkan enam diantaranya a'udzu bika min syarri ma Yang kata Rasulullah, menazil nazala manzilan tsumma qal" Siapa yang turun berhenti di satu tempat kemudian membaca a'udzu bikalimatil hitamat aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma dari kejelekan apa yang dia ciptakan lam yadurruhu syai'un hatta yattahila min manzilihi dzalik tidak akan mendaratkannya suatu apapun sampai dia berangkat dari tempat persinggahannya itu sehingga Naam. E, membaca doa ini akan memberikan keselamatan dalam perjalanan ketika terkhusus ketika berhenti di suatu tempat. E, sebagaimana e, dalam suatu kisah dari salaf, Naam e, ketika dia safar kemudian singgah di suatu tempat dan dalam keadaan sudah malam tidak menempati sesuatu apapun seperti misalnya sekarang banyak penginapan pondok pemondokan untuk e, menghina di zaman dahulu tidak ada sehingga dia menemukan suatu rumah yang sudah lama tidak ditempati kemudian dia apa e, membaca doa ini di dari malam hari ada suatu bayangan hitam yang akan mendekatinya kemudian terbakar naam sehingga ini adalah apa untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan ketika dia turun di suatu tempat ketika dia singgah di satu tempat dalam perjalanannya membaca doa ini auzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq na'am dan jika e, berhenti di satu tempat dan dia bersama rombongan hendaknya tidak terpisah-pisah mereka berkumpul di satu tempat karena itu akan menguatkan dan e, saling melindungi satu dengan yang lainnya dan hendaknya memilih tempat yang baik akan memilih tempat yang baik naam yaitu yang aman untuk berhenti aman untuk berhenti janganlah berhenti misalkan di sekarang e, mungkin jalanan masih ramai namun ada tempat-tempat yang sepi yang jika dia berhenti di situ dengan rombongannya mungkin akan mengundang orang-orang untuk berbuat kejahatan kepada mereka naam sehingga pilihlah tempat-tempat yang kelihatan aman dan nyaman bagi mereka untuk berhenti. Nah, sehingga ini adalah adab dalam e, safar. Dan e, adab yang lain, kalau di awal tadi e, di beberapa adab yang kita sebutkan yaitu untuk memulai perjalanan di pagi hari untuk mencari barokah dan kesegaran dalam mengawali perjalanan. Ada juga bimbingan yang lain yaitu untuk menempuh perjalanan di malam hari karena itu lebih sedikit masyakohnya itu kesulitan yang dirasakan lebih sedikit karena malam biasanya dingin sejuk dan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya apa bahwasanya fa'inal arba tutwa bil lail bahwasanya nah, bumi itu digulung yaitu di malam hari nah dan dalam penelitian sebagian juga menunjukkan demikian bahwasanya uh, mata uh, bumi itu menyusut ketika malam hari menyusut di malam hari dari segi ukuran karena naam e, ada masa yang menyusut dan sedikit memekar ketika di siang hari ketika panas. Nah, walaupun ini adalah berita dari Rasulullah SAW. Naam, ada sebagian memaknai di gulungnya malam e, bumi ketika malam yaitu maksudnya adalah sedikit kesulitan yang didapati dalamnya dan ada juga yang memaknai secara hakiki bahwasanya benar-benar bumi itu menyusut dan itu enam ada penelitian yang menunjukkan ke arah demikian dan itu semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kabar Rasulullah SAW bahwasanya bumi demikian maka kita beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan orang-orang yang mencoba nah, mendapati perbedaan nah, antara safar di malam hari dan di siang hari yang di malam hari memang biasanya didapati waktu perjalanan itu lebih cepat dan e, rasa capek lebih ringan daripada melakukan di siang hari. Dan juga dalam e, melakukan safar ini hendaknya dia menjauhi segala kemaksiatan dan memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah dari berzikir dan seperti tadi memperbanyak doa sehingga dia menggunakan waktunya dalam perkara-perkara yang bermanfaat memperbanyak doa menjauhi dari kemaksiatan dan kemudian apabila dia telah selesai dari urusan-urusannya hendak hendaknya dia segera kembali ke negerinya atau ke rumahnya. nah ini adalah suatu adab juga yaitu jika telah selesai dari bepergian maka segera kembali. Sudah selesai hajatnya tidak ada hajat yang lain sudah selesai tujuan utamanya, maka jangan dia memperlambat dari kembali ke negerinya. Rasulullah SAW bersabda, "As-safaru kit'atun min al-'adab yamna ahadukum ta'amah wa syarabah wa naumah fa idza qada ahadukum nahmatah falyu'ajjil ila ahlihi." Safar itu adalah sepotong dari azab. Nah, sepotong potongan dari azab yaitu kita rasakan uh, suatu hal yang tidak mengenakkan selama safar yamna'u ahadakum ta'ama na'am yang safar itu membuat seorang dari kalian tercegah dari makanannya ya artinya tidak makan dengan makanan yang enak sebagaimana biasanya wasyarabah dan minumannya terkadang kehausan wanaumah dan tidurnya e, tidak merasakan ketenangan dalam tidur walaupun mungkin tidur di mobil namun tidak se, ketika bangun tidak segar sebagaimana jika tidur di rumah beda Walaupun dia misalkan tinggal di hotel atau di pemondokan atau di mana yang tempat yang nyaman, uh, tetap saja uh, rasa capek itu beda dan ketika bangun tidur tidak sama segarnya sebagaimana ketika Naam berada mukim ketika di negerinya sendiri. Sehingga dikatakan Rasulullah safar itu potong dari adab sehingga faida qada ahadukum nahmatah apabila seorang telah selesai dari hajatnya dan tujuan-tujuannya falyu'ajjil ila ahlihi hendaknya dia bersegera kembali kepada uh, keluarganya artinya segera kembali dari safarnya dan ketika akan kembali hendaknya eh, dia mencoba mencari uh, hadiah atau oleh-oleh yang bisa diberikan kepada keluarganya walaupun sederhana sedikit walaupun tidak banyak tidak mewah namun itu menunjukkan naam perhatian dan juga akan bisa memberikan kecintaan satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu saling beri hadiah lah kalian maka kalian akan saling mencintai dan ini adalah kesempatan untuk memberikan hadiah oleh-oleh kepada keluarga, kepada kerabat atau teman ketika dia safar dengan semampunya dengan apa yang mungkin dia berikan walaupun sederhana namun itu akan memberikan asar yaitu efek yang positif yang baik memperkuat kecintaan satu dengan yang lainnya dan berikutnya terkait adab ini kita sudah masuk eh, eh, adab-adab eh, ketika akan eh, kembali tadi yaitu bersegera bersegera ketika setelah selesai dari tujuan-tujuannya bersegera kembali kemudian mencari oleh-oleh atau hadiah yang berikutnya tidak mengetuk pintu rumah yaitu ketika telah malam hari. Naam. Yaitu datang dengan tiba-tiba. Naam, datang dengan tiba-tiba. Namun boleh apabila dia telah mengabarkan kepada mereka akan kembali malam itu berikan kabar. Naam, berikan kabar. Karena Rasulullah mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, ayat rajul ahlahu Laylan Dikabarkan oleh para sahabat bahwasanya Nabi SAW dari dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW melarang untuk seorang mengetuk yaitu mengetuk eh, pintu rumahnya dari keluarganya lailan di malam hari. Naam. Naam, sehingga janganlah dia datang dengan tiba-tiba di malam hari tanpa memberikan pemberitahuan. Nah, karena itu juga akan memberikan naam e, berbagai perkara kejelekan. Nah, mungkin dia lihat keluarganya dalam keadaan tidak siap-siap. Nah, dia ingin melihat keluarganya dalam keadaan yang baik, malah dia dapati misalkan keluarganya masih baru bangun tidur, acak-acakan. Nah, dan keluar, e, rumahnya mungkin belum diberesi sehingga tidak memberikan kenyamanan ketika masuk ke dalam rumah yang biasanya orang yang safar akan kecapean dan butuh tempat yang tenang sehingga ini dia hendaknya tidak masuk e, pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah larut malam kecuali dia telah memberikan kabar kepada keluarganya agar keluarganya mempersiapkan segala sesuatu dan dia datang e, dan mendapat di keluarganya dalam keadaan baik rumah dalam keadaan baik dan juga hal-hal yang dia butuhkan telah disiapkan oleh keluarganya misalkan disiapkan air hangat untuk mandi atau yang lain-lainnya dan adab yang berikutnya itu memberikan kabar kepada keluarga akan kembalinya dia yaitu memberikan kabar e, bahwasanya dia akan kembali pada jam sekian hari hari demikian jam sekian dan seterusnya sehingga eh, naam Eh, keluarganya bisa bersiap-siap sebagaimana dalam pembahasan yang sebelumnya. Yang berikutnya, enam untuk ini terkait dengan keluarganya apabila e, orang yang safar itu kembali hendaknya mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk orang yang akan kembali tersebut itu menyambutnya dengan sambutan yang baik menyambutnya dengan eh, sambutan yang baik dan juga e, ketika bertemu setelah bertemu dengan seorang yang sedang safar hendaknya mu'anaqah yaitu saling berpelukan. Naam e, ini adalah adab-adab ketika safar. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaqu. Nah, dahulu sahabat-sahabat Nabi SAW apabila mereka bertemu mereka saling bersalaman yaitu berjabat tangan. Wa idza qadimu min safar ta'anaku dan apabila mereka baru datang dari satu safar maka mereka saling berpelukan. Naam, ini adalah uh, menunjukkan kedekatan hati-hati dari orang-orang muslim satu dengan yang lainnya. Dan apabila seorang yang musafir sudah kembali ke negerinya, jika naam e, dia ingin melaksanakan suatu sunnah dari Rasulullah SAW, maka hendaknya dia datang ke masjid dahulu sebelum kembali atau masuk ke rumahnya Nabi SAW sebagaimana disebutkan karena Nabi SAW idha qadima min safarin bada abil masjid faraka afihi rak'atain Nabi SAW dahulu apabila tiba dari satu safar beliau memulai mulai yaitu mulai masuk ke negerinya dengan masjid yaitu mendatangi masjid faraka afi rakaatain maka beliau kemudian ruku dua rakaat artinya salat dua rakaat baru kembali ke rumahnya dan ini adalah sunnah yang agung yang barokah yang naam sedikit dari kaum muslimin yang melakukannya sekarang jika kita memiliki uh, ingat uh, tentang sunnah ini ketika kembali dari safar hendaknya kita lakukan karena insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan e, yang terakhir yaitu apabila e, dia sudah menempuh satu perjalanan yang panjang e, nah maka hendaknya dia menemui orang-orang yang telah yang dia tinggalkan dan mungkin bisa mengundang kerabat-kerabatnya atau teman-temannya untuk e, di, menjamu mereka makan untuk bertemu sebagaimana naam uh, Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah dari satu perjalanan beliau naam menyembelih unta atau sapi dan itu dalam rangka untuk naam e, membagi-bagi atau makan bersama dengan keluarganya atau kerabatnya. Ini adalah beberapa adat yang mulia yang dianjurkan oleh syariat Islam yang menunjukkan kepada kita betapa mulia dan agungnya agama kita ini dan bahwasanya Islam itu sempurna segala sisi kehidupan telah diatur dan dalam hal ini dalam hal adab-adab ketika safar telah kita dengar bersama dari awal yaitu awal safar ketika safar dan ketika kembali dari safar apa-apa yang dibimbingkan kepada seorang muslim hendaknya kita bisa melaksanakannya. Naam, eh, demikian sahabat wasit rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat.